فإنها أمر زائد على المرار وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبعد أبعد الرجال إلى الله أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم وهذه الخصومات نعني بها الخصومات بالباطل أو بغير بغير علم فأما من له حق فالأولى أن يسكت عن الخصومات مهما أمكن لأنها تبغر الصدر وتهيج الغضب وتوثر وتوثر الحقد وتخرج إلى تناول القرب طيب Jazakallah khairan Telah sampai pembahasan masalah penyebutan musibah-musibah sebuah lesan pembicaraan pembicaraan sebuah lesan. Di antara musibah yang pertama kemarin kita sebutkan adalah berbicara yang tidak berfaedah. Ini musibah sebuah lesan yang menimpa pada Bani Adam apakah seorang wanita atau seorang laki-laki ini banyak yang terkena perkara-perkara tersebut berbicara tanpa faedah. Dan di antara tanda Islamnya baik seorang itu adalah meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih. Nah, beliau menyebutkan min husnul islamil mar'i tarakuhu ma la di antara baiknya Islam seorang hamba yaitu meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah. Kemudian kita lanjutkan berikutnya al-afatul saniyah musibah yang kedua yaitu al-khawd fil batil berdalam-dalam dalam suatu kebatilan. Wahuwal kalamu fil ma'asi. Dia adalah suatu pembicaraan dalam hal kemaksiatan. Kadikri majalisil khamri wa maqamatil fusaq. Seperti ini berbicara menyebutkan tentang majlis ya khamr. Nah, bercerita menyebutkan kumpul-kumpul ya manusia disebutkan tentang majelis khamr. Nah, minum khamr berbicara di situ rasanya ya oh di sana lebih enak oh di sana lebih enggak enggak enak terus diantara mereka berbicara masalah ya ini terkait masalah khamr atau secara globalnya adalah maqamatil fusak yakni tempat-tempat di situ perbuatan perbuatan satu kefasikan orang-orang fasik nam kumpul di situ nah ini biasanya orang-orang ahlul maasi ya yang kumpul-kumpul di pinggir jalan yang mereka mungkin sambil gitaran sambil musik-musikan sambil minum-minum ini akan bercerita tentang masalah kefasikan, tentang masalah minum khamr, tentang masalah nyanyi-nyanyi hina. Nah ini, ini adalah suatu yang musibah yang menimpa lesan hamba tersebut al-khaut fil batil. Berdalam-dalam permisalan dalam satu ke kebatilan. Wa anwa'ul batil kathirah dan macam-macam suatu kebatilan ya pembicaraan kebatilan itu cukup banyak disebutkan di antaranya apa yang disebutkan oleh dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW dan Abu Hurairah Ani Nabi SAW qala innal abda la yatakallamu bil kalimat yazillu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib Sesungguhnya seorang hamba sungguh dia berbicara satu kalimat yang akan menggelincirkan kalimat tersebut yang akan membawa kalimat tersebut ke dalam nerakanya Allah Ta'ala ke dalam neraka jahanam enam lebih jauh dari apa-apa jarak antara yani timur dan barat ini dari ujung ya Sabang sampai Merauke enam hingga seberapa dia masuk ke dalam neraka yang Allah Ta'ala lebih jauh daripada antara jarak timur dan barat sangat dalam ya dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena sebuah lesan 6 dan memang juga disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan suatu apa yakni dalil tentang hadis Mu'ad Ibnu Jabal ketika beliau menjelaskan hadis Sakulat Umuk ya bahwasanya mereka ya Kebanyakan mereka masuk ke dalam neraka. Mereka diseret ke dalam neraka jahanam. tidak lain karena perbuatan lesan mereka. Ini apa yang mereka ucapkan jadi sebuah lesan. Keluar kata-kata kesyirikan. Ini lesan yang berbicara. Ucapan-ucapan mereka memohon kepada selain Allah Ta'ala berdoa kepada selain Allah Ta'ala lesan perbuatan-perbuatan yang lainnya sihir ya sihir kemudian juga yakni kolzur kemudian hibah dan sebagainya ini semuanya adalah perbuatan-perbuatan lesan apakah kesyirikan apakah yakni sihir apakah kemudian hibah namimah dan sebagainya ini bersumber yakni dari tubuh kita sebuah lesan. Nah ini, ini sehingga sungguh sangat dalam ketika dia masuk ke dalam neraka disebabkan karena lesannya bahkan dalamnya lebih jauh enam daripada timur dan barat ujung sampai Maroko. <clears throat> Wa qaribun min dalika dan dekat dari yang demikian itu yang bisa menginsirkan sejauh enam tersebut masuk dalam neraka jahanam ini adanya sebuah al-jidal wal miro. Ini perdebatan ya. Wal miro adu mulut. Ini hampir sama, jidal dan miro debat adu mulut. Wa huwa mulahah. Dia adalah banyak mulahah. Ini saling menyerang ya, saling menjatuhkan adanya debat adu mulut ini di antara kedua pihak ini enam saling menyerang satu dengan yang lainnya, menjatuhkan, menjelekan. Nah ini li syahsin li bayani khalatihi wa ifhamihi. Yani saling menyerang ya, banyak serangan untuk seorang untuk menjelaskan tentang kesalahannya dan juga ifhamihi keburukannya saling menjatuhkan diserang ya A dan B serang-serangan adu mulut dijatuhkan ya dibuka keburukannya kejelekannya sudah masing-masing ya ini membuka mulahah ini ya ini qabbah saling apa menjelekan saling melaknat dan sebagainya ini nah ya kalau jidalnya ya sesuai dengan syar'i untuk iqamatul haq. 6. yakni untuk menjelaskan suatu kebenaran ini batil ini yakni al-haq. Maka ini tidak mengapa bahkan disyariatkan untuk menunjukkan suatu kebenaran. Ini adalah perdebatan-perdebatan yang nam enggak ada manfaatnya. Wal ba'isu ala dzalik atrafu dan pendorong atas yang demikian itu untuk adanya berbuat aduk mulut atau debat ini adalah adanya tarafu. Dirinya merasa tinggi, merasa paling mulia, merasa paling wah. Nah ini sehingga nggak mau mengalah, nggak mau mengalah. Terlebih lagi masih ya seorang ABG-ABG masih muda, ini biasanya susah untuk diatur. Nah, susah untuk diarahkan maunya begini-begini, nggak mau diatur. Dia akan senantiasa membuat yakni ia akan mengelit, akan mengelak ketika disalahkan, akan berusaha untuk mendebatnya. Nah, ini tidak tidak baik. Fayam bahilil insani ayung kira al munkar min al Maka semantasnya bagi mm, manusia mengungkari satu kemungkaran dengan ucapan Wayubayin aswaba Wayubayin aswaba dan menjelaskan tentang kebenaran Ini kewajiban seorang manusia, seorang muslim yang punya ilmu Mengingkari suatu kemukaran yang dengan cara menjelaskan suatu al-haq Ini hak, ini batil, ini ini batil Fa'inku bila minhu Maka jika diterima ya al-bayan penjelasan-penjelasan tersebut arahan-arahan tersebut diterima alhamdulillah bagus ya tapi kalau tidak wa illa taraka mumarah maka sebaiknya ditinggalkan yakni adanya perdebatan adanya debat kalau memang itu dia enggak menerima kewajiban kita iqamatul hujjah menerangkan suatu kebenaran kalau dia menerima alhamdulillah kalau tidak ya sudah ditinggalkan salamah <clears throat> hada idza kana al-amru mu'allaq bidin ini adalah perkara apabila terkait dengan masalah agama ini adanya suatu perdebatan menjelaskan suatu kebenaran dengan lesan dijelaskan dengan lesan seperti Ibnu Abbas ya kepada orang-orang Khawarij yang mereka lari ya dari enam ahlu sunnah maka Ibn Abbas datang kepada mereka untuk mendebat mereka enam untuk memberikan nasihat kepada mereka Alhamdulillah diterima sebagian mereka menerimanya kembali ke jalan yang lurus sebagian mereka tidak menerima enam menerima Alhamdulillah kalau enggak ya sudah ditinggalkan Enam, perdebatan antara sebut Fa amma idza kana fi umuri dunya adapun apabila perkara-perkara terkait dengan perkara-perkara dunia fala wajha lil mujadalah lil mujadalati fihi maka enggak ada ya sisi untuk mendebatnya di dalamnya ketika perkara-perkara dunia mungkin masalah makanan ya masalah pakaian masalah-masalah dunia maka kita sudah mending mengalah nggak usah mendebatnya nggak usah ngayal nggak usah gontok-gontokan kenapa karena ini akan membuat ya hatinya ya ini sesak ini akan membuat permusuhan sebab sepele enam sebab pakaian sebab makanan sebab yang dunia-dunia itu remeh Kemudian kalau saling keras, ya, saling memang nggak ada yang mengalah, ini akibatnya akan ujung-ujungnya akan menjadi permusuhan. Dadanya sesak ketika ber, bertemu, ketika berbicara pun sudah nggak enak. Ketika berhadapan dengan orang tersebut, ini karena satu sebab yang sangat sepele, nggak mau mengalah. Maka falawajha ilmu jadalah, ya maka hendaklah tidak ada sisi untuk mendebatnya wa ilaju tuhadihil afati bikasril kibri dan mengobati musibah ini yakni adanya debatan untuk menjatuhkan lawannya nggak mau mengalah perkara-perkara tersebut maka dengan cara yakni meruntuhkan menundukkan sombong nah menghilangkan sifat sombong pada hatinya kita harus tawadu. Kita harus yang sifat mengalah. Mengalah bukan berarti kalah ya, tapi kita mengalah untuk mendapatkan satu keutamaan karena ini memang gak ada faedahnya. Nah ini di bentuk tawadu kita kepada teman-teman kita. Al-ba'isu ala idharil fadl. Yang mana pendorongnya itu adalah ini menampakkan satu keutamaannya Menambahkan suatu kelebihannya. Nah ini ketika ada orang sombong, hatinya sombong, ini nggak mau kalah, dia akan menampakkan kehebatannya, akan menampakkan keunggulannya untuk mengalahkan lawannya. Nah ini. Wa adamu minal mira al khusumah. Dan yang lebih besar dari perkara miro yakni debat yang lebih parah lagi Nam itu adalah adanya al-khusumah. Ini ya. Ini ada jidal, ada miro, ada khusumah. Al-khusumah nah, ini lebih parah, lebih jelek. Nam khusumah mungkin bahasa kita ya bertengkar. Nah, bertengkar. Fa amrun zaid al-miro. Maksudnya itu adalah perkaranya ada perkara nilai tambah, tambah jelek, bukan tambah baik. Ya. Di atas al-mira. Nah ini. Ini al-khusumah. Kalau jidal ya, mira ini perdebatan-perdebatan yang ada kalanya adu argumentasi adu argumentasi. Nah, si A membawakan dalil, si B juga membawakan dalil. Nah ini untuk mencari al-haq kebenaran. Nah ini ini adalah hal yang kadang jelek, kadang baik. Kalau memang tujuannya untuk mencari kebenaran itu baik. Tapi tujuannya untuk sekedar menjatuhkan lawannya, mungkin dirinya malu dijatuhkan karena merasa dirinya paling berilmu sehingga malu kalah di depan lawannya sehingga dia mendebatnya. Ini jelek. Nah, sangat jelek. Dan ini ada jidal, ada miro, ada al-khusumah. Wa an-nabi, an-nabi sallallahu alaihi wasallam anu qala. Sebagaimana juga telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abhadul rijal ilallahi al-aladul hasim. Nah, ini. Yakni lelaki-lelaki yang paling dibenci oleh Allah taala. Yang paling dimurkai oleh Allah taala itu adalah al-aladul khasim. Orang yang keras kepala, nam, yang dia sering suka untuk bertengkar. Nah ini, ini yang sangat sangat dibenci dari kalangan apakah wanita ataukah perempuan. Sangat keras, ya, sudah keras kepalanya, susah dinasehati. Dia juga sering apa? ya Ini ngayel, meneng, bertengkar Leni. Bukannya dia mangguk-mangguk nerima, tapi malah berusaha ia dia yang paling benar. Leni ini di tengah-tengah kaum muslimin, di tengah-tengah mungkin ikhwan, di tengah-tengah ahwat sehingga jadi bahan pembicaraan. Nah, menjadi bahan iya, ini pembicaraan yang jelek si fulan si fulana orangnya demikian demikian keras nggak mau dinasehati malah dia apa iya, ini mengelak, yakni ada apa ya bertengkar sedikit ya membela dirinya nah ini maka seorang muslim seorang yang dia punya ilmu hendaklah punya sifat tawadu jangan sampai termasuk dalam hadis tersebut nah ini dijauhi wa hadhil khusumatu na'ni bihal khusumah bil batil dan khusuma ini Nah, pertengkaran ini yang kami maksudkan adalah khusumah, khusumah itu suatu kebatilan yang tanpa ilmu atau tanpa ilmu. Ini sangat dimurkai. Fa man lahu hak. Adapun barang siapa yang dia memiliki hak. yakni dia memang sebenarnya bisa untuk yakni untuk membantahnya. yakni meng menghancurkan hujah-hujah dia. Fal awla maka sebaiknya dia ayasdif ayasdifa. Dia menahannya. Yang utama ketika dalam perkara-perkara suatu nam yang bukan ilmu pertengkaran nam pertengkaran ya sifatnya dunia maka di sini yang paling afdal yang paling mulia adalah dia meninggalkan menahan dari khusumah anil khusumah mah ma amkan padahal dia mungkin untuk bisa mengalahkan yakni hujah dia orang tersebut. Nah ini ditinggalkan. Kenapa? Di annaha tuhiru sadra. Karena pertengkaran tersebut, khusumah tersebut ini akan membuat sak dada. Nah, maka asalnya bagi orang yang dia memang bisa menahan dirinya dan itu lebih utama dan dia juga seandainya membantahnya pun bisa tapi dia karena memang menjaga dirinya jangan sampai hatinya sesak dadanya sesak hatinya pun terluka maka ditinggalkan padahal dia ada hak pantas untuk dia bantah tapi mengalah Patuhai itu al hodoba dan juga akan membuat mendidih suatu kemarahan ini kalau dilayani ya kalau dilayani akan semakin kemarahan memuncak. Si A sudah sifatnya pemarah, kalau dia layani akan menambah marahnya dia. Maka si B nam tahu keutamaan, maka dia menahannya. Enggak melayani nam aduan-aduan tangkaran-tangkaran tersebut. Waturi hikda dan juga mewarisi kedengkian. Nah, ini akan dengki muncul. Watuhrisu ila tanawulil ird dan juga akan mengeluarkan adanya yakni kepada sarana untuk mengeluarkan kehormatan akan dijatuhkan kehormatan orang tersebut dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas padahal biasanya nam dia bisa menahan tapi ketika terjun melayani ini yang namanya syaitan ya akan menggiring mulutnya akan terus membisikkan kata-kata yang untuk membalas serangan dia sehingga keluar ya yang tadinya nggak pantas diucapkan sehingga dia terpancing keluar ucapan-ucapan yang kasar yang menjatuhkan kehormatan orang tersebut lawan tersebut. Taib. Walau alam bisawab ini yang bisa kita sampaikan sebelum ditutup ada pengumuman sedikit ya. Jadi untuk daras para pengajar yang dulu diumumkan hari Sabtu ya diralat karena sebagian kalau hari Sabtu nggak bisa ya hari Sabtu maka insya Allah gantinya adalah hari hari Kamis. Nah untuk sementara yang bisa kita lihat waktu yang tepat adalah hari hari Kamis. Jadi nanti untuk para pengajar 6 TK ya ikhwan atau akhwat dan juga kelas, apa pengajar klasikal ini kelas 1, kelas 2 dan seterusnya ini hendaklah yang ditekankan untuk ikut enam ini pelajaran khusus bagi kalian untuk para pengajar enam dan mungkin ada yang ingin ikut sebagian santri besar juga dipersilahkan Nah, tafadhol ikut. Tapi yang di sini yang saya tekankan kami tekankan untuk program di sini yakni hendaklah para pengajarnya hendaklah dia ikut karena terkait dengan masalah pengajaran. Terkait dengan masalah pengajaran hendaklah kalian ikut bagaimana yakni menjadi seorang mudaris yang bisa mengarahkan bisa menjadi seorang yang akhlak yang baik Taib, ini yang bisa saya sampaikan. Yang kedua, ini mendekati Ramadan ya. Jadi pengumuman sekalian untuk tes imtihan Al-Qur'an itu sekitar tanggal 10 Syakban. Ini untuk imtihan Al-Qur'an siapkan mulai sekarang. Ini sudah masuk Syakban ya. Tanggal 1 kalau nggak salah. Nah, tanggal 20 di uji tanggal 20. Untuk klasikalnya awal Ramadan. Nah, untuk awal Ramadan nanti dilihat hari hanya hari apa hari Senin atau hari Selasa dilihat kalender. Al-Muhim awal Ramadan insya Allah kita adakan untuk imtihan klasikal. Lain ini pengumuman bagi para pentasmi untuk mengarahkan yakni murojaah mungkin dua juz, tiga juz sesuai dengan kemampuannya. Taib ilahuna tafadalu habdakumullah.